Babat Tanah Leluhur kali ini memasuki episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. menampilkan Ai sebagai Kinanti, Niko Septiawan sebagai Burangrang, Mucu sebagai Arya Dumilah, Iwan Dahlan sebagai Rakia Mandala, Hari Akik sebagai Karma Duga dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. lainnya. Jangan bertindak sembrono, adik nanti. Aku sudah memutuskan untuk masuk ke sana, Kakang. Kau dan juga siapapun tidak akan dapat menghalangiku. Menyingkirlah. Kinanti mendorong kakangnya dari hadapannya dan kemudian siap untuk melompat. Tetapi tiba-tiba saja di hadapannya menghadang Arya Dumilah, panglima pasukan dari kerajaan Tarumanagara. Menyingkirlah paman. Aku ke sana justru untuk menyelamatkan keluarga paman. Kita akan ke sana bersama-sama Tuan Putri. Oh, kau, kalian akan masuk kota raja pula. Iya. Oh. Eyang Begawan mengharapkan demikian. Kami akan melihat suasana dan berusaha untuk menyelamatkan keluarga kami. Sepanjang itu tidak semakin merusak rencana kita. Maksud paman? Menurut Eyang Begawan, kita akan menyelamatkan mereka sepanjang keselamatan kita tidak terganggu. Eyang Begawan tidak menghendaki seorang pun di antara rombongan ini menjadi korban demi perjuangan kita selanjutnya. Karena mengingat kekuatan kita yang terbatas, Apalagi di dalam rombongan ini terdapat tuanku berdua, tokoh yang terpenting dalam perjuangan kita. Adik Kinanti, marilah kita ikuti saja Paman Arya Dumila. Ia mempunyai tempat lain untuk dapat masuk ke kota raja. Iya, jika begitu, ayolah. Kita tidak boleh membuang-buang waktu. Sekarang sudah menjelang tengah malam. Oh, baiklah. Sekarang ikutilah saya, tuanku. Thank bagian lain dari pinggir sungai Chandrabaga, rombongan kecil itu berhenti. Panglima Arya Dumilah yang telah menguasai daerah sekitar tempat itu, kemudian melepaskan tali panjang yang telah dipersiapkannya. Tali yang telah diikatkan batu pada ujungnya dilemparkan ke seberang sungai dan kemudian berhasil melibat erat dahan kayu di seberang sungai. Aku yakin justru di tempat ini penjagaan sangat lemah. Ah, marilah kita menyeberang ke sana. Hup! bagian tempat-tempat sepi yang lepas dari pengamatan. Ngacau itu pasti akan datang malam ini. Pasang mata dan telinga kalian. Baik, Ki. Nah, pergilah kau dan rombonganmu. Siap, Ki. dengan Tuan Rakyat Mandala. Oh, uh, ampun, ampun tuanku. Gelapnya malam membuat mata hamba buta akan kehadiran tuanku. Huh. Ah, tidak apa Balintang. Itu menandakan kau bekerja dengan baik. Bagaimana? Apakah engkau tidak menemukan tanda-tanda yang mencurigakan? Tidak, tuanku. Tidak ada sesuatu pun yang mencurigakan. Ya, tetapi walaupun demikian, penjagaan harus tetap kau tingkatkan. Iya, baik tuanku. Kau boleh melanjutkan tugasmu. Hamba permisi, tuanku. Mari anak-anak. Ha! Ya! Ya! Ya! Hamba kira tidak, Tuanku. Lalu, apakah terlalu kuat dan menyulitkan mereka? Hamba kira juga tidak, Tuanku. <laughs> Jadi dengan demikian, sebentar lagi kita akan dapat membalas sakit hati kita. Meringkus mereka. Sudah pasti, Tuanku. Jika tidak, mana mungkin Sang Dapunta yang, yang agung memberikan kepercayaan besar itu pada Tuanku? <laughs> Kau bisa saja Adi Karmaduga. <laughs> Jika begitu, marilah kita nikmati minuman hangat sambil menunggu kedatangan kelinci-kelinci itu masuk ke dalam perangkap kita. ya, ya, ya. ya. mereka berlompatan, tapi pada kesempatan lain mereka berhenti beberapa saat untuk mempelajari situasi. Sampai akhirnya mereka tiba di tempat yang mereka tuju. Itu rumah hamba, tuanku. Tunggu apa lagi, Paman? Aku akan melumpuhkan lima orang prajurit yang berada di muka rumah Paman itu. Tunggu dulu, nanti. Jangan ceroboh. Aku khawatir masih terdapat penjaga di sekitar tempat ini. Ya, tuanku benar. Tiba-tiba saja perasaan hamba jadi tidak enak. Hamba merasakan keanehan suasana di sekitar tempat ini. Oh, oh, oh, oh lihat itu. Hei, panah berapi. Oh, panah itu dilepaskan dari tempat yang tak jauh dari tempat ini. Ya, mereka telah mengetahui tempat persembunyian kita. Tidak ada jalan lain. Ayo, kita masuk rumahmu, Paman Arya. Ah, tunggu, Tuan Putri, tunggu. Lepaskan aku, Paman. Awas, ini perangkap. Mereka belum mengetahui tempat persembunyian kita. Bagaimana Paman bisa menduga demikian? Jika mereka telah mengetahui tempat kita ini, untuk apa mereka hanya bertindak seperti itu? Mereka pasti akan langsung bertindak. Lihatlah, tidak ada tindakan apapun juga. Dengar itu, Paman. Suara derap kuda menuju tempat ini. dalam nah, beberapa saat lagi, sebentar lagi mereka pasti akan tiba. Menyebar! Lihatlah, itulah siasat mereka. Bisa Tuhan bayangkan dalam situasi seperti tadi, jika kita kurang dapat menguasai diri kita, kita akan bertindak ceroboh, keluar dari persembunyian dan berlari cepat tanpa sembunyi-sembunyi lagi. Kau benar, Paman Arya. Lalu bagaimanakah dengan saat ini? Ah, tidak ada lagi saat yang baik. Ya, ayolah kita lumpuhkan beberapa orang prajurit di muka rumah hamba bersiap menubruk lima orang prajurit yang tersebar di muka rumah Panglima Arya Dumila. Tetapi belum lagi mereka berhasil menyentuh korbannya, puluhan bayangan hitam melesat menghadang mereka. Kita terjebak oleh siasat berantai Rakyat Mandala. Hat! Ya! Tinggalkan tempat ini, Tuanku Burangrang. Tuanku Kinanti. Iya. Kita pergi bersama-sama, Paman. Tidak mungkin. Biarlah hamba berusaha menahan mereka sebelum datang bala bantuan yang lebih banyak. Iya. iya. Selamat datang, selamat datang Arya Dumila. Terima kasih. Kau telah datang mengantarkan dua orang muda itu. Tempat ini telah dipenuhi oleh para tokoh seberang. Paman, kita akan melawan sampai mati. Tetapi sebelumnya, aku akan mengajak seratus orang untuk menemani kematianku. Jangan bertindak nekat, Tuanku Putri. Tuanku Bu rang masa depan tanah ini. Tinggalkanlah tempat ini. Tinggalkan tempat ini, Tuanku. bersama dua orang pembantunya mengamuk di muka rumahnya. Tubuh mereka telah dipenuhi dengan luka di sana-sini. Sementara itu Rakia Mandala bersama dengan Karma Duga pembantu utamanya memperhatikan jalannya pertempuran yang tidak seimbang dari pinggiran arena. seberang terus mendesak Raden Burangrang dan teman-temannya. Sementara itu puluhan prajurit serta para hanya lima kelinci, tetapi dua di antaranya sangat berharga bagi kita. <laughs> Dengan adanya anak muda itu di tangan kita, kita akan dapat memanggil orang tua yang kukatakan tangguh itu. Untuk sekaligus menyerahkan saudaramu, Raja Karma, dan orang kita lainnya yang ditawan mereka. <laughs> Tawanan kita sangat berharga. Jika memang benar katamu bahwa dia adalah cucu dari Prabu Lingga Warma. <laughs> Sesungguhnya demikian, tuanku. Dua anak muda itu sendiri yang mengakui pada hamba di hutan di mana pasukan kami terjebak. <laughs> bagus, bagus. Jika begitu, besok aku akan mengirimkan beberapa utusan untuk menyebar pemberitahuan ke sekitar tempat di mana engkau dijebak. <laughs> Ayo, mari kita kembali. Jangan khawatirkan adikmu, Karma Duka. Mereka semua akan selamat. Keesokan harinya di Istana Tarumanegara, di bagian belakang yang merupakan tempat tinggal sebelas wakil dari tanah seberang, yang merupakan tokoh-tokoh sakti, nampak demikian tenangnya. Seperti yang kita ketahui, Dua di antara tokoh utama itu telah tewas oleh kelompok dari Raden Burangrang. Dan di tempat itu pula, Raden Burangrang yang berhasil ditawan disekap bersama dengan adiknya Kinanti. Hancur sudah semuanya, Deko. Keturunan dari raja besar di tanah ini agaknya akan habis di tangan kita. Kita tidak mampu mempertahankannya. Baru beberapa saat kita menyadari semua itu, Kakang. Dan kini segalanya menjadi lenyap. Ah, mungkin semua ini adalah karena salahku. Akulah yang terlalu sembrono. Sudahlah, adikku Kinanti. Kau tidak perlu menyalahkan dirimu. Agaknya ini semua sudah menjadi kehendak Dewata. Raden Burangrang memeluk adiknya yang nampak menangis. Mereka tidak tahu lagi harus berbuat apa dalam keadaan tubuh yang lemah. Ketika mereka tengah tenggelam dalam kesedihan, tiba-tiba pintu kamar mereka terbuka. Dada Raden Burangrang berdegup keras, demikian pula dengan Kinanti. Mereka agaknya menyadari apa yang tengah terjadi di sekitar mereka. Nah, saudara pendengar, apakah yang sesungguhnya terjadi? mengapa pintu kamar tiba-tiba saja terbuka? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Sampai jumpa.